Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mari sudah sejak bagian atau lebih tepat sejak kepulangan memang masyarakat termasuk masyarakat Islam di Indonesia itu melakukan peringatan doa pada hari keempat budaya ini kita temukan di Indonesia di Mesir juga begitu di Iran yang menganut paham Syiah juga begitu. Itu budaya. Karena agama menganjurkan untuk berdoa kapan saja bahkan kalau dapat setiap selesai sholat bahwa 40 itu dibudayakan karena ulama-ulama kita menemukan sekian banyak teks keagamaan yang menggambarkan kesempurnaan melalui angka 40. kita kenal haji ada sholat 40 kali inti kita kenal zakat itu seperempat puluh persen kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Muhammad pada usia empat kita tahu di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa usia kesempurnaan manusia itu adalah 40 tahun. Kita tahu ada hadis Nabi mengatakan siapa yang menghayati dan 40 hadis maka mereka akan dibangkitkan kelak di hari kemudian bersama para ilmuwan dan ulama. Kita kenal dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah pernah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk dalam dua tanda petik bertemu dengan dijanjikan 30 malam lalu digenapkan ditambah 10 mami mamikatu tiga maka sempurnalah pertemuan janji Allah itu dengan Musa pada malam keempat jadi apa yang dimaksud itu, itu sedikit dari banyak angka 40 yang disebutkan oleh para ulama atau yang kita temukan dalam teks-teks keagamaan Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa eh, itu budaya dan hasil pemikiran manusia walaupun yang dituntut dari kita adalah mendoakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia itu setiap saat. Bermacam-macam sikap manusia menyangkut kematian bermacam bahkan menyangkut hidup dan kehidupan ada kepercayaan yang menilai hidup ini adalah penderitaan katanya semuanya penderitaan sehingga orang harus membiasakan diri dengan penderitaan-penderitaan agar ketika penderitaan sesungguhnya datang dia sudah tidak terlalu berat memikulnya. Ada lagi yang beranggapan bahwa kematian itu ketiadaan kematian, ketiadaan. Sehingga mereka sangat-sangat memperhatikan hidup dunia dan mereka itu berkata bahwa karena kematian adalah ketiadaan dan kita hanya hidup sekali di dunia ini, maka lakukanlah apa saja yang Anda senangi tanpa mempertimbangkan apa atau siapapun. Yang penting Anda senang. Itu faham eh, yang ini berkembang di beberapa negara yang mereka namakan faham eksistensialisme. Buat kita umat Islam, hidup itu bukan hanya sekali. Semua orang hidup dua kali, bahkan ada yang hidup tiga kali. kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi bagi kita umat Islam kematian itu adalah nikmat mengapa demikian karena tanpa kematian manusia tidak akan mencapai kesempurnaan hidupnya itu sebabnya hidup yang ketiga itu dinamai oleh Al-Quran hidup sempurna. Wa anna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Ada orang-orang yang dibangkitkan di akhirat nanti tidak mendapatkan kehidupan sempurna itu sehingga dia dinilai tidak hidup tapi juga tidak mati. Apa itu ayat layak butuh nafira? Di sana mereka tidak hidup tetapi tidak juga mereka mati. Kita berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan hidupnya kecuali melalui kematian. Dari sini kematian adalah e, para pakar mengibaratkan kehidupan manusia di pentas bumi ini serupa dengan kehidupan anak ayam sebelum menetas dia terkurung, tidak bebas dalam suatu tempat, dia baru mendapatkan kebebasan. Bahkan anak ayam itu baru akan mencapai kesempurnaan hidupnya kalau dia keluar dari kulit telur itu. Kita juga umat Islam berkeyakinan bahwa kita baru mencapai kesempurnaan hidup kalau kita keluar dari kulit seperti ayam kulit telur kita keluar dari planet bumi Itu sebabnya Al-Quran menamai kematian adalah nikmat. Uh, hidup hidup ditandai oleh tiga hal. Yang pertama gerak yang kedua tahu, dan yang ketiga rasa. Sesuatu yang tidak bergerak oleh dirinya sendiri tidak hidup. Sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan, minimal pengetahuan tentang dirinya, bukan makhluk hidup. Sesuatu yang tidak merasa dia tidak hidup semakin banyak pengetahuan, semakin bebas gerak, semakin peka perasaan, semakin berkualitas hidup. Kita sewaktu berada dalam perut ibu kita, sekian banyak potensi yang dianugerahkan Allah yang belum berkembang dalam perut ibu kita sudah punya mulut tapi kita tidak makan melalui dalam perut ibu kita sudah punya telinga sudah punya mata tetapi nanti beberapa saat setelah kelahiran kita di permukaan bumi ini baru mata kita berfungsi itu pun fungsinya belum maksimal Fungsi mata itu baru maksimal menjelang kematian dan setelah kematian. Sekarang kita belum bisa lihat malaikat. Sekarang kita belum bisa uh, uh, melihat sorga dan neraka. Tetapi Al-Quran menyatakan ketika datang kematian Basarukal yawma hadid Pandanganmu saat ini amat tajam Itu sebabnya tidak jarang kita melihat atau mendengar Orang-orang menjelang kematiannya berkata Itu ayahku, itu ibuku, itu saudaraku telah datang menjemput Tidak jarang kita melihat mereka mengulurkan tangan bagaikan berjabatan tangan kita tidak tahu atau kita tidak lihat apa yang terjadi tapi mereka telah melihat sesuatu yang kita tidak lihat Al-Quran menyatakan Fakashafna angkalita'aka Mata atau tapir yang selama ini masih menutup matamu Kami angkat sehingga pandanganmu akan menjadi sangat tajam jadi orang yang meninggal dunia melihat dia kematian itu dalam pandangan Islam bukan ketiadaan. Roh masih ada. Dalam dua tanda petik, roh itu kekal yang rusak cuma badan Wujud orang itu tetap ada Kalau saya ingin memberi contoh eh, Ketika seorang berkata saya Itu kata saya dia ucapkan Dan yang dia maksud adalah dirinya Sewaktu dia kecil setelah terjadi perubahan Dia menjadi besar dan besar Dia masih berucap saya Walaupun telah terjadi perubahan dalam fisiknya Masih menunjuk dirinya dengan kata saya Kalaulah dia diamputasi Sehingga kakinya di e, bedah tangannya dipotong, dia tetap menggunakan kata saya untuk menunjuk dirinya. Dan kalaupun dia telah meninggal dunia sehingga badannya telah hancur, rohnya masih tetap berkata, saya karena dia bunuh. Terus di sisi lain, sebenarnya setiap saat, setiap saat kita mengalami kematian, setiap saat kita mengalami kematian sel-sel yang ada di tubuh kita itu mati. Rambut putih itu rambut yang sudah mati. Bahkan tidur itu dipersamakan oleh Al-Quran dengan mati. Itu sebabnya kita diajarkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ketika bangun tidur, kita berucap segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kematian kami. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusu suhina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa pada saat kematiannya dan pada saat tidur yang diwafatkan saat kematiannya rohnya ditahan di sisi Allah sedangkan yang diwafatkan pada saat tidurnya rohnya dikembalikan untuk dia berada lagi dalam pentas ini menarik dan memutuskan Nah, jika demikian, kehidupan sempurna di sana, bukan di sini. Itu sebabnya kita berkata kematian itu nikmat. Memang ada orang-orang yang takut mati saya kira kita semua takut mati ya. Hmm. Tapi ada yang berlebihan dalam ketakutan. Agama agama Islam terutama tidak menginginkan seseorang terlalu takut mati. Ketika Bilal akan meninggal dunia Beliau berkata Esok Alangkah bahagianya aku Esok saya akan bertemu Dengan kekasih yang telah mendahului saya Ketika Sedina Ali terbunuh Beliau berkata Huzku Rabbil Ka'bah Demi Tuhan saya telah mendapat keberuntungan dengan kematian Sekali lagi saya ingin katakan bahwa banyak orang yang terlalu takut mati atau terlalu bersedih dengan kematian. Agama tidak merestui. Ketika ada seorang, ketika ada eh, satu mayat yang diusung melalui Masjid Nabawi di mana Nabi duduk, beliau bersabda begini. Beliau tidak mengenal siapa yang wafat itu, tapi beliau berkata, mustarihun au mustarah. Mustarih au mustarah. Sahabat-sahabat bertanya, apa maknanya wahai Nabi? Beliau menjawab, orang ini kalau orang baik mendapatkan ketenangan abadi. Istirahat, istirahat. Dia sudah beristirahat. Tetapi kalau dia buruk, maka orang-orang yang ditinggalkannya telah mendapat ketenangan dengan kematian di atas. Mustarifun ya, al mustarif. Iya. Eh, Sekali lagi saya ingin katakan bahwa agama datang untuk mengurangi kesedihan, untuk mengurangi rasa takut, untuk me me melepas kekasih dengan legowo. Itu agama datang. Eh, banyak istilah-istilah atau mulai dari istilah-istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kematian istilah mati maupun melalui uraian-uraiannya tentang kematian semuanya kalau kita renungkan dengan baik itu melahirkan ketenangan paling tidak paling tidak ada tujuh kata atau delapan kata yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kematian. Sebagian diantaranya sudah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Mati, maut. Al-Quran menggunakan. Maut itu artinya tidak bernyawa. Orang yang mati sudah tidak bernyawa. Nyawa itu beda dengan ruh. Cicak itu bernyawa, tapi dia tidak punya ruh. Kursi ini tidak bernyawa, walau wujudnya ada. Itu mau. Yang kedua, wafat. Wafat itu artinya sempurna. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal Nanti pada hari kiamat disempurnakan ganjaran kamu. Ganjaran dan balasan yang didapat di dunia ini baru panjang. Kesempurnaannya di sana. Di sisi lain, kematian dinamai wafat karena sudah sempurna keberadaan yang bersangkutan dalam kehidupan dunia. Sudah sempurna, tidak bisa ditambah. Itu juga makna dari ajal. Sudah tiba ajalnya. Ajal itu batas akhir dari sesuatu. Kalau saya berkata, saya menandatangani kontrak kerja sampai tanggal 1 Januari 1 Januari itu ajal. semua kita punya ajal. jangan pernah menduga bahwa yang meninggal karena tabrakan itu belum tiba ajal. jangan juga pernah menduga yang sakit yang sakit lantas meninggal dunia bisa panjang usianya kalau dia ke dokter lain. Semua tiba ajal. Uh, Al-Quran menggunakan juga kata uh, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena memang kita berasal dari Allah. Kita berasal dari sana dan kita kembali ke sana. Kembali itu memberi kesan indah. Itu sebabnya orang suka mudik. Mudik kan kembali. Kita kembali kepada Allah dan Allah itu baik. Seorang ditanya, takut mati, dia bertanya, saya kemana? Jangan ke kamu mati kembali kepada Allah. Oh, saya bersahabat dengan Allah. Allah baik. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir untuk Ada lagi istilah yang digunakan Al-Quran untuk mati adalah yakin. Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud dengan keyakinan itu sampai mati. Mengapa mati dinamai yakin? Karena semua pertanyaan yang diajukan kepada seseorang berpotensi jawabannya berbeda-beda. Kita ambil satu contoh. Kalau Anda bertanya pada seorang apakah Tuhan wujud? Dia berkata tidak. Kalau Anda bertanya pada seorang muslim, dia berkata iya. Demikian semua pertanyaan orang bisa beda pendapat. Tapi satu pertanyaan yang tidak ada orang berbeda pendapat menyangkut Apa ya? Apakah Anda akan mati? Semua akan menjawab iya. Karena itu sesuatu yang diyakini itu pasti tidak ada yang berkata oh, enggak saya bakal ini paling dia berharap usia saya lebih panjang sekarang. tapi akhirnya akhirnya ya mati konon konon dalam satu riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit malaikat diberi eh, eh, eh, malaikat Israel datang kepada Nabi Nabi bertanya, kamu datang berziarah atau kamu datang bertugas? Malaikat itu menjawab, saya ditugaskan Allah untuk bertanya kepadamu. Kalau engkau ingin bertemu dengan Allah, saya ditugaskan mencabut, mengambil rohmu kalau engkau masih akan hidup, Allah akan memberimu usia sepanjang usia Nabi. Uh, Nabi bertanya, kalau sudah sampai usia Nabi Nuh, kemana? Hmm, kembali kepada Allah. Mati. Beliau menjawab, kata Sayyidah Aisyah, dia bilang saya lihat Nabi sebelum meninggal tangannya menuju ke atas sambil berkata ilar rasikil a'la saya memilih untuk pergi bertemu dengan teman yang maha agung. Yang dia maksud dengan teman yang maha agung itu Allah Subhanahu wa Jadi akhirnya pasti mati. makanya itu ulama berkata, daripada Anda terlalu takut mati. Siapkanlah diri menjemput kematian itu. Para pakar berusaha mencari apa sebabnya orang terlalu takut mati. Padahal agama tidak menakutkan orang sebagaimana cara sementara kita atau sementara ulama menakut-nakuti kita tentang kematian. Al-Quran berkata mati sama dengan tidur. Ada seorang filosof Jerman itu berkata mengantuk itu enak. Apa yang lebih enak dari mengantuk? Apa yang lebih enak Faktor ekstern yang menjadikan dia tidak enak. Ada orang-orang yang berkata begini, itu kalau mati roh dicabut, ya kan? Nazar dicabut roh. Memang ada yang dicabut, tapi ada juga yang dielus-elus sehingga tertidur nyaman. Al-Quran berkata begitu wan nazi'ati naz'a wan nashitati ada orang-orang yang diambil rohnya oleh para malaikat sambil mengelus-elus kepalanya. Itu sebabnya saya tidak mendukung riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu mengalami sakaratul maut. Beliau mati dengan tenang. Karena ada orang-orang menurut Al-Quran yang dicabut rohnya dalam keadaan dia senang. Kalian Al-Quran terlalu banyak berbicara tentang itu. Fama ingkana minal muqarrabin, farohon, warayhan, wa jannatu na'im. Kalau orang itu adalah orang yang didekatkan kepada Allah, dia akan mengalami roh ketenangan. Dia akan mencium eh, eh, aroma harum. Wa amma ikana min ashabil yamin fasalamun Kalau dia itu tidak sampai pada tingkat yang didekatkan kepada Allah, orang-orang baiklah insya Allah yang seperti seperti kita ini. Insya Allah apa itu salamun laka ucapan salam sejahtera damai yang diucapkan malaikat waktu kamu tidak kenapa terlalu menakutkan kematian di sisi lain kenapa terlalu sedih wajar sedih Nabi pun menangis tetapi kesedihan yang wajar kenapa terlalu sedih padahal kita akan bertemu dengan dia kalau orang tua kita, teman kita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, kita tidak sampai pada kedudukan itu, maka dia yang mempunyai kedudukan tinggi itu yang bermohon kepada Allah agar kita diangkat kepada Jadi bukan ketiadaan. Saya katakan terlalu banyak itu ayat-ayat yang menggambarkan bahwa kematian tidak selalu. Memang ada orang-orang yang kematian yang eh, dialaminya eh, sangat berat. Al-Quran pun menyatakan demikian. Walau tara fatilkafrul malaikatu yadribuna wujuhahum wa Kalau engkau bisa melihat kalau tabir yang menutup matamu bisa disingkap, kamu akan melihat malaikat-malaikat yang mewafatkan orang-orang kafir. Rohnya tidak mau keluar karena ditunjukkan kepadanya tempatnya di neraka. Sehingga malaikat menampar wajahnya, menendang belakangnya. Itu faktor eksternal. Sama, kalau saya bisa beri contoh, kalau saya mem memotong tangan saya ini, itu perih. Ya. Tetapi kalau dibius, terasa nggak? tidak terasa faktor eksternal yang menjadikan dia tidak terasa kalau dikasih jeruk nipis nah, itu faktor eksternal ini orang kafir faktor eksternalnya begitu kalau orang mukmin meninggal ditunjukkan kepadanya tempatnya di sorga dia ingin pesan dia tenang Al-Quran menyatakan Inna ladina qalu rabbuna Allah Thumma staqamu

silih berganti, silih berganti. Malaikat turun, kata Ibnu Katsir pada saat wafatnya atau menjelang wafatnya dan berkata, tenanglah, bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan Allah. Baru malaikat-malaikat itu berkata, jangan khawatir dengan apa yang kamu tinggalkan. Kami yang urus Itu kan ayat Quran. Jadi agama itu berfungsi memberi ketenangan. Eh, sekali lagi saya katakan kematian nikmat di sana di sana eh, hidup sempurna pengetahuan bermacam-macam gerak bebas. Di sana tidak ada lagi sebab, tidak ada sebab. Kalau saya ingin minum, saya perlu minta air minum. Kalau air minum ada di meja saya, saya ingin minum, saya harus bergerak untuk ke sana. Itu sebab untuk meraih itu. Di sorga tidak ada lagi sebab. Tidak ada lagi cemburu, Orang cemburu itu kalau menginginkan sesuatu yang dia tidak dapat. Di sana tidak ada cemburu. Karena segala yang diinginkan didapatkan. Jadi hidup sempurna. Pengetahuan sempurna. kekayaan tinggi. Kita eh, kalau kita terapkan ini pada almarhumah salah satu sabda Nabi yang bisa menenangkan semua kita. Apa itu? Nabi bersabda begini. Seorang wanita, seorang istri yang salat lima waktunya lima saja tidak usah hitung tahajud tidak usah hitung sunnahnya. Salat lima kali sehari. Puasa sebulan di bulan Ramadan. Dan suaminya riba kepada dia, maka dia berpotensi besar masuk surga. Nah, ayyuma imra'atun salat khamsaha wa samat Ramadana wa radiya anha zawjuha dakhalat menarik menarik bahwa salah satu istilah yang digunakan Al-Quran untuk untuk kematian adalah qadha nahbabu telah menyelesaikan tugas orang beriman itu kalau mati kematiannya dilukiskan qadha nahbabu sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik minal ya, mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih minhum man qada nahsahu wa minhum man yaqdir itu berbeda dengan istilah orang-orang kafir menyangkut kematian istilah lain yang digunakan Al-Quran adalah raibal manu peristiwa-peristiwa alam yang membunuh atau yang mencemaskan jangan pernah menduga bahwa peristiwa alam mematikan seseorang. Iya. Yang mematikan itu Allah. Karena sekian banyak peristiwa alam yang terjadi yang bisa membunuh orang lain justru tidak membunuh yang lain. Kalau begitu bukan peristiwa alam. Orang musyrik itu yang berkata, eh, eh, mayuhli guna tidak ada yang mematikan kami kecuali perjalanan alam tidak tidak digunakan. Sekian banyak orang pesawatnya jatuh, ada yang masih hidup. Ya. Karena yang menghidupkan dan mematikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira eh, sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita wajar bersedih tetapi di balik kesedihan perlu ada optimis. Kita optimis karena kita yakin yang pertama bahwa Tuhan baik. Kita yakin bahwa Dia Maha Pengampun. Kita wajar optimis karena kita yakin bahwa suatu ketika kita akan bertemu. Pasti kita wajar optimis karena kehidupan keseharian kita insya Allah direstui oleh Allah. Saya sering berkata begini, saya tuh kalau mati rasanya saya optimis. Ada yang tanya kepada saya, Pak Kures, kenapa optimis? Saya jawab begini, saya tidak mencuri, saya tidak minum, saya tidak berzina, Salat saya Insya Allah Tidak bolong-bolong Kalau bukan orang-orang yang seperti itu Yang masuk surga siapa lagi Kita tidak merampok Kita tidak bunuh orang Tidak Kalaupun ada dosa Tuhan maha pengampun Tuhan maha pengampun Sampai-sampai itu eh, ada ungkapan Seandainya kalian tidak berdosa Firman Allah Maka Apa artinya Sifat pengampun Ada satu orang Diriwayatkan Ada satu orang Pada masa Nabi berkeliling Ka'bah setiap sampai di sudut Ka'bah Dia berseru Ya Allah, Ya Karim Nabi ada di belakangnya Mengulangi ucapannya Ucapan orang itu Ya Karim Sampai di sudut yang satu itu lagi Nabi ulangi lagi Sampai di uh, Hajar Aswad Dia ulangi lagi Sampai ke empat sudut Orang itu terus balik Hei, dia nggak kenal Nabi eh kamu ikut saya ya kalau saya ketemu Nabi saya saya akan laporkan kamu pada terus Nabi bertanya eh kamu belum pernah ketemu dengan Nabi dia bilang belum Nabi kemudian menjawab saya orang terus peluk Nabi, cium Nabi. Ketika itu dalam riwayat tersebut dikatakan malaikat Jibril turun eh, menyampaikan pada Nabi ada pesan Tuhan. Sampaikan pada orang itu apakah dia juga kalau dia berkata ya karim saya sudah ampuni dia. Ya saya masih tetap akan menuntut. Nabi menyampaikan kepada ini ada. Itu orang berkata begini. Kalau Tuhan tuntut saya, saya juga tuntut. Bagaimana kamu mau tuntut? Kenapa dia namai dirinya kalim? Kenapa dia namai dirinya kafur? Kalau dia tidak mau mengakui saya, itu kata Waduh, Allah optimis optimis optimis. Di sana lebih hebat dari di sini. Hanya kita ingin mendapat tempat yang lebih hebat di sana, sehingga kita dilarang minta mati. Jangan minta mati. Hidup ini sangat berharga. Kita isi dia dengan hal-hal positif supaya kita dapat tempat yang lebih baik di sana kalau kita dapat tempat yang lebih baik di sana, mudah-mudahan teman-teman kita, anak cucu kita yang tidak sampai derajatnya kepada kita, digabung dengan kita. Itu, yang itu yang diterangkan oleh Al-Quran sebenarnya tentang kematian. Jadi, optimis optimis uh, buat almarhumah kabar sudah selesai menyelesaikan tugas kita semua punya tugas Allah ambil kita pada waktunya lalu dia lihat tugasnya sudah selesai sudah selesai tugasnya eh, eh,